Mudah-mudahan di hari ini kita dikumpulkan di tempat yang baik. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita pun dikumpulkan oleh Allah di tempat yang paling baik yaitu surga. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang-orang Saleh. Yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan kita telah sampai pada bab al-istiqamah. Bab supaya kita ini istiqamah. Qala ta'ala fastaqim beristiqamalah luruslah Istiqamah itu adalah suluk as-siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, itu agama yang lurus. Istiqamah adalah menempuh perbuatan perilaku sesuai dengan petunjuk jalan yang lurus. Tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri, tapi lurus. Itu istiqomah, konsisten menjalankan agama. Surat Hud ayat 112. Fastaqim beristiqomahlah kalian. Atau beristiqomahlah engkau. Kama umirta sebagaimana yang telah diperintahkan kepada engkau. Kemudian dalam surat al Fusilat ayat 30 sampai 32. Innalladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhanku, Tuhanku adalah Allah. Tsummastaqamu kemudian mereka beristiqamah, berbuat yang lurus. nazaru alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepadanya. Allah takhafu Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannah dan bergembiralah dengan surga yang engkau dijanjikan. Kuntum allati kuntum tu'adun. Jadi di sini orang yang istiqamah diberi beberapa oleh Allah keistimewaan. Yang pertama Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepadanya. Hidupnya tenang. Kemudian tidak ada ketakutan. Allah takhafu berarti tidak ada ketakutan. Wala Zanu tidak ada tidak ada duka cita. Dan Allah berikan kabar gembira berupa surga. Berarti berapa? Satu, dua, tiga, empat. Empat janji Allah bagi orang yang istiqomah. Malaikat turun kepadanya, terus hilang rasa ketakutan, hilang kedukaan, dan diberi kabar gembira, gembira berupa surga. Makanya orang itu kalau lurus, benar-benar mengamalkan firman Allah, Inna solati wa ومحياي mamati لله rabbil alamin tidak ada sisi dalam hidup tidak ada sisi dalam hidup manusia hidup di dunia itu tidak akan keluar dari empat keadaan kalau dia ingin istiqomah ya harus pandai-pandai bermuamalah dengan empat keadaan ini saya ulangi ya Manusia hidup di dunia ini tidak akan pernah keluar dari empat keadaan. Siapapun orangnya pasti akan mengalami empat keadaan. Yang pertama keadaan tatkala dirinya semangat beribadah. Yang kedua keadaan tatkala dirinya terjatuh pada perbuatan dosa. Yang ketiga, keadaan tatkala dirinya mendapatkan anugerah. Yang keempat, kecepatan bu, enggak ya? Oh, sepakat masalah. Yang keempat, keadaan tatkala mendapatkan musibah, tertimpa musibah. Itu tak. Dunia itu isinya empat. Mau dilihat dari kanan, mau dari belakang. Intinya hidup di dunia ini keadaannya itu cuma empat. Ibadah, dosa, musibah, anugerah. Dua yang pertama, dua yang pertama dari hamba kepada Allah. Dua yang terakhir dari Allah ke hamba. Bisa dipahami kira-kira? Ya kan? Karena hidupnya manusia ini cuma empat hal itu saja. Iya. Orang kaya, orang miskin merasakan semuanya itu. Mesti siapapun manusia selama namanya manusia pasti dia mengalami empat keadaan Maka kalau dirinya ingin istiqomah harus pandai-pandai bermuamalah dengan empat hal ini. Terus apa yang dilakukan? Ikhlaslah ketika beribadah segera tobat dan beristighfarlah ketika berdosa. Bersyukurlah ketika mendapatkan anugerah. Sabarlah ketika tertimpa musibah. Sudah pasti koma hidup. Ya, dunia tidak akan pernah lengang dari empat keadaan. Kalau ingin istiqomah ya tadi Ketika ketika ibadah ikhlaslah. Ketika dosa segera tobat dan istighfarlah. Ketika tertimpa musibah bersyukurlah. Ketika tertimpa musibah bersabarlah. Ketika mendapatkan anugerah bersyukur. Kalau gitu cara hidup kita, kita istiqomah. Lurus. Kalau sampai satu beliau satu salah nggak istiqomah. Sholatnya nggak ikhlas, ya nggak istiqomah. Waktu dosa nggak merasa bersalah, terus dalam dosa, nggak istiqomah. Apakah orang istiqomah itu orang yang nggak punya dosa? Tidak loh, berdosa. Tapi ketika dosa dia segera bertobat. Itu empat hal jangan lupa. Manusia tidak akan keluar dari empat keadaan. Dosa, mus, dosa, ibadah, musibah, anugerah. Maka kalau ini istiqomah, ikhlas ketika beribadah. Kemudian segera bertobat dan istighfar ketika berdosa, kemudian syukur ketika mendapatkan anugerah dan kesabaran ketika mendapatkan musibah. Jika kita melakukan empat itu, berarti hidup kita lurus. Kalau kita melakukannya, Zalul alimul malaikat. Malaikat turun, satu. Kedua, tidak ada ketakutan. Ketiga, tidak ada kesedihan. Empat, kita dijanjikan apa? Surga. Sebagaimana dalam surat Fusilat ayat 30. Iya, ya, 30 ya. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu terhadap apa saja yang menggairahkan kalian. Yang kalian inginkan ada semuanya. Walakum fiha ma tadda'un. dan di dalam surga itu untuk kalian apa saja yang kalian pinta nuzulam min ghafurur rahim sebagai hidangan dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu kemudian mereka beristiqamah, lurus, apa kata Allah? Fala khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan dalam hidupnya. yang yahzanun dan mereka tidak pula bersedih. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah orang-orang yang menghuni surga, pemilik surga. Khalidina fiha. Kekal selamanya di dalamnya. Berarti menurut surat Al-Ahqaf ayat 13 ini tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, ya kemudian pemilik surga dan kekal di dalamnya semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah nah sekarang istiqomah itu bagaimana caranya supaya istiqomah yang pertama supaya bisa istiqomah yang pertama adalah al-ilm harus menuntut ilmu. Orang hijrah ingin berubah, tapi nggak mau menuntut ilmu, nggak akan istiqomah. Ya akan balik arah, balik jalan ketika di tengah perjalanan. Maka untuk mengokohkan hijrah kita, kita butuh ilmu supaya istiqomah. In, uh, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi syarat mutlak harus ada dalam istiqomah adalah ilmu. Ya, kalau istiqomah ya harus menuntut ilmu. Ya, sering saya sampaikan ayat yang pertama kali turun bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi Disuruh berilmu baca. Ya, disuruh baca. Karena dengan ilmu itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya kalau ini sukama satu harus berilmu. Dua, supaya bisnis bisa istiqomah apa yang harus dilakukan? Minta sama Allah supaya bisa istiqomah. Bagaimana doanya supaya istiqomah? Sebutkan angkat tangan yang bisa dapat pahala. Kok dapat pahala? Dapat dia dari saya. Ya ini saya nggak usah konsentrasi karena antum sudah pegang roti. ulangi ya. Nah, supaya bisa istiqomah yang pertama apa tadi harus punya ilmu. Syarat mutlak nggak boleh ditinggalkan. Orang tidak akan lurus jalannya, tidak akan istiqomah kalau nggak punya ilmu. Maka mutlak harus dimiliki bagi orang yang istiqomah adalah harus tahu ilmunya. Satu. Dua, supaya istiqomah minta kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Nah pertanyaannya, sebutkan satu doa agar kita ini bisa istiqamah sebutkan nah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala Jadi nomor dua supaya istiqomah sudah sudah selesai pembagian jajannya. Selesaikan dulu, gak akan saya teruskan kalau masih belum selesai. Selesaikan. Segera harus selesai ya. Saya nggak bisa menghidupkan kalau masih ada bunyi-bunyi gitu. Ya, selesaikan, selesaikan. Masih ada yang belum dapat daripada kepikiran lebih baik sekali ya. Kalau bisa kayak gini jangan di stop. Lanjutkan. Sudah. Ya. Lain kali diulangi Sekarang akan saya sampai mana tadi? Itu kan lupa. Supaya istiqomah itu satu butuh ilmu. Itu syarat mutlak. Orang nggak bisa jalannya lurus kalau nggak punya ilmu. Istiqomah tadi kan lurus. Dan katakan istiqomah mustaqim. Mustaqim orang yang istiqomah, orang yang lurus. Ya, kalau ini lurus satu harus punya ilmu. Bagaimana caranya punya ilmu? Ya harus belajar. Ya, satu. Dua, supaya istiqomah, minta sama, sama Allah agar kita bisa istiqomah. Salah satu doa yang diajarkan Nabi tadi disebutkan oleh saudara kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan itu selalu kita baca setiap tasyahud. Kan gitu kan? Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Mana Doa lain yang menunjukkan kita minta sama Allah agar diberi kekuatan bisa istiqomah. Yang lain bilang, Ihdina siratal mustaqim. Betul juga. Ya, ya Allah berikanlah petunjuk agar aku bisa meniti jalan yang lurus. Nah. Kemudian selanjutnya Yang nomor tiga, supaya kita bisa istiqomah selain dari ilmu dan minta pertolongan Allah. Nah, antara doa lagi ya, nomor tiga, supaya kita bisa istiqomah adalah doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ini gimana? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah agar aku selalu mengingatmu. Agar aku bisa mensyukuri nikmatmu atasku ya Allah. Dan aku agar bisa selalu menghapusi ibadahku kepada. Itu tuh luar biasa itu. Minta tolong sama Allah supaya bisa istiqomah. Ya Allah tolonglah aku ya Allah agar aku selalu ingat engkau agar aku bisa mensyukuri nikmat engkau dan aku bisa membagusi ibadahku kepada engkau. Ini harus kita baca. Ya, Kemudian yang nomor tiga, nomor tiga ya, supaya kita bisa istiqomah. Yang nomor tiga adalah albiyah, lingkungan yang baik. Albiyah, biyah itu bahasa Arab. Bahasa kita lingkungan yang baik. Jadi orang yang pengen baik itu harus punya lingkungan yang baik. Antum habis belajar gini di sini, dapat ilmu pulang-pulang. Saya di rumah antum, antum menyalakan televisi, dengarkan musik. apa? Apakah bisa istiqomah? Tidak bisa. Harus lingkungannya baik. Makanya para ulama mengatakan aljar kau belajar pilihlah tetangga sebelum kau pilih rumah. Jar eh, kau belajar berilah tetangga sebelum engkau memilih rumah. Hadis ini, ini hadis tapi lemah boi. Aljar kau belajar. Tapi tidak dipandang sebagai hadisnya, tapi maknanya benar. Dan maknanya ini dikuatkan oleh firman Allah ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dari ucapannya istrinya Fir'aun ya bahwa istrinya Fir'aun berkata Robbi benili Nah, saya bacakan dulu yaitu surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Bagaimana pentingnya apa lingkungan? Wadaraballahu mathalan lilladzina amanu dan Allah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang beriman, imra'at Fir'aun yaitu istrinya Fir'aun. Perhatikan. qalat istrinya Fir'aun berkata, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ibnili bangunkan untukku indaka di sisimu baitan sebuah rumah fil jannah di dalam surga. Para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan lingkungan atau tetangga yang baik didahulukan daripada rumah itu sendiri. Mana segi pendalilannya? Rabbi ba'lili indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Di dalam ayat ini Istrinya Fir'aun tidak berkata, Ya Allah bangunkan untukku di surga. Ya Allah bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Di sisimu. Tidak ngomong gitu. Tapi ngomongnya seperti ini. Rabbi ini bangunkan untukku di sisimu. Apa? Sebuah rumah. Berarti istrinya Fir'aun memilih tetangga sebelum memilih rumah. Bisa dipahami tidak ini? Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa pilih tetangga surat apa tadi? At-Tahrim ayat 11. Doanya uh, istrinya Fir'aun. Kemudian itu nomor berapa tadi? Tiga. Yang nomor empat supaya bisa istiqomah adalah harus punya teman yang soleh harus punya teman yang baik. Teman dan teman yang paling teman adalah istri. Ya, Teman yang paling teman istri. Kemana-mana selalu berteman. Jadi yang nomor empat harus punya teman yang baik. Ada orang pembunuh 99 nyawa ini sudah sore kita sembilan Pembunuh 99 nyawa, dia ingin tobat, Datang ke orang ahli ibadah, saya bikin tobat, oh nggak bisa, kamu nggak bisa tobat. Diburu sekalian dari 100. Dia datang ke ahli ilmu, ingin tobat, kata ahli ilmu, bisa. Tapi syaratnya tinggalkanlah teman-temanmu yang jelek. Tinggalkanlah negerimu yang jelek. Hijrolah ke tempat yang baik. Terus perhatikan. Sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik. Berarti itu istiqomah butuh apa? Itu teman. Sekiranya untuk istiqomah itu nggak butuh teman, ngapain Rasulullah nyuruh para sahabat hijrah ke Mekah ke Medina dari Mekah ke Medina? Kenapa Rasulullah nyuruh hijrah ke Medina? Dalam rangka supaya tem punya teman baik. Iya kan? Mereka ketemu sama orang-orang beriman di Madinah sana, membangun komunitas, ya mencari teman yang baik. Sering saya sampaikan, anjing itu selalu dijadikan perumpamaan kejelekan kecuali dalam satu titik nanti diangkat oleh Allah. Ketika berteman sama orang soleh. Di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Kahfi dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana bunyinya? Ah, saya bacakan ya. Surat Al-Kahfi ayat 22. Dikatakan di situ bahwa ada seorang pemuda-pemuda yang soleh kan gitu kan? Kemudian pemuda-pemuda ini masuk gua. Ditidurkan Allah selama berapa tahun? Surat Al-Kahfi itu loh. 309 tahun. Dan dikatakan di situ kalbuhum wa kalbuhum dan anjingnya apa? Ada di mulut gua sambil sambil apa? Sambil ya. menjulurkan apa? tangannya. Ya. Apa melapangkan bentangan tangannya. sebutkan anjing di situ. Anjingnya itu disebut. Para ulama mengatakan ini menunjukkan keutamaan berteman sama orang-orang soleh. Sampai-sampai anjing yang biasanya disebutkan dalam apa? Kejelekan ini disebutkan di dalam kisah Ashabul Kafi tujuh para pemuda yang soleh masuk gua ditujukan Allah sampai anjingnya ikut disebut. Atau biasanya anjing selalu diidentikan dengan apa? Kejelekan ini disebut dalam kebaikan, dalam konteks kebaikan. Ini menunjukkan berteman sama orang baik itu menunjukkan Eh, mengangkat derajat seseorang. Ya. Kemudian uh, teman yang baik itu tidak hanya menolong kita di dunia, tapi menolong juga kita di akhirat. Orang yang baik, teman yang baik bisa memberi syafaat di dunia. Contoh, Rasulullah mengatakan ma min muslimin yamutu yusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syaffa'ahumullah. Tidaklah seorang muslim mati jenazahnya disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah ya maka Allah memperkenankan syafaat 40 orang tersebut kepada si mayit. Apa syafaatnya? Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi bahwa Allah perkenankan itu, artinya Allah kabulkan. Itu di dunia bisa memberi manfaat ketika kita mati. Dan nanti di akhirat pun demikian. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Al Bukhari, nanti pada hari kiamat ketika penghuni surga masuk surga, pertama kali yang dia minta adalah Ya Rabbi, aina ashabi, ya Allah, mana teman-temanku dulu yang sholat bareng aku, yang ngaji bareng aku, yang puasa bareng aku, di mana ya Allah? lihatlah ke neraka dan keluarkanlah setiap dari mereka yang masih ada iman dalam hatinya. Maka kita ini teman-teman yang soleh itu mengeluarkan kita dari neraka. Maka pentingnya berteman sama orang soleh. Kita ingin soleh itu butuh orang soleh. Untuk saling menguatkan, saling mengingatkan. Nomor berapa tadi? Empat. Nomor berapa sekarang? Nomor lima. Supaya istiqomah apa? Selanjutnya, nomor lima. Sering-sering membaca ibrah dari sirah para sahabat. Sirah Rasulullah. Dengan itu kita tahu bagaimana perjuangannya para rasul, para sahabat menegakkan agama sehingga dia sadar bahwa perjuangan ini belum apa-apa dibandingkan mereka. Sehingga dengan membaca sirah itu semakin mengokohkan langkah hijrahnya. Ada seorang sahabat, ada seorang di antara antum hijrah, menjadi bank, hijrah, ditinggalkan bang ini. Dia kuat, tegar, tapi istrinya enggak kuat. Akhirnya jatuh dia. Istrinya minta cerai. loh ada Saya ceritakan aja Datang ke saya. Ya, meskipun pada waktu belum minta cerai, tapi sudah mulai keluarga ini enggak nyaman. Harus itu belum ada apa apa aja dibandingkan dengan hijrahnya Ummu Salamah sama Abu Salamah. Pernah dengar nggak ceritanya hijrahnya Abu Salamah sama Ummu Salamah? Baca. Mau saya ceritain? Tak jadi belajar dari solihin. Ya. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisah hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah? Ketika Islam sudah menjadi pilihan mereka, ketika hijrah beliau Abu Salamah dengan istri kecintaan beliau Ummu Salamah dan Ummu Salamah juga cinta sama Abu Salamah dengan buah hatinya. Dia berangkat. Ketika berangkat ketahuan keluarganya Ummu Salamah. Maka keluarganya Ummu Salamah memegang Ummu Salamah dan ditarik dari tangan Abu Salamah. Wahai Abu Salamah, kalau engkau pergi pergilah. Jangan bawa adikku, jangan bawa keponakanku, jangan bawa putriku. Pergilah kau. Pada waktu itu Abu Salama membawa sang anak, buah hatinya. dan istrinya nggak mungkin, ya sudah berangkat. Itu pun nggak diperbolehkan. Anaknya ditarik. Anaknya masih kecil itu. Ditarik sama keluarganya Abu Salama. Sampai dibuat tarikan, ini putus tangannya. Baca banyak sejarah. Putus tangannya siapa? Anaknya Abu Salama. Abu Salama berangkat. Istiqomah. Harus dibaca sejarah. Abu Salama berangkat Ummu Salamah sendirian di Mekah. Setiap hari ini Ummu Salamah itu selalu keluar dari kota Mekah ke utara sambil melihat ke arah utara. Barangkali suaminya menyusul dia. Terus dia itu jadi perbatasan Mekah sambil lihat ke utara. Karena Madinah ada di utaranya Mekah. Eh, lihat ke utara. Ditunggu sampai matahari sudah panas, tidak kelihatan Abu Salamah, Ummu Salamah pulang. Besok harinya datang lagi pagi-pagi datang lihat ke utara, nunggu suaminya jemput dia. Lama terus sampai berbulan-bulan. Sampai umur salama kurus. Karena kekasihnya jauh dari diri. Maka agak tega keluarganya umur Salamah. Ada yang berkata, rembukan keluarga gitu. Kalian telah merusak saudari kita. Kalian telah merusak. Kalian telah memisahkannya dengan suaminya. Merusak fisiknya. Dan mencelakakan putranya. Akhirnya diperkenalkan untuk hijrah. Hijrah sendirian dari Mekah ke Medina berapa kilometer? Kurang lebih 500 kilometer, 450 sampai 500 kilometer sendirian dan medannya bukan aspal seperti ini. Berangkat ada gunung belok sana, balik sini ada gunung. Sampai dulu kalau untuk pernah umur atau haji, bagaimana perjalanan dari Mekah ke Madinah? Bayangkan, zaman dulu itu Umus Salamah berangkat sendirian. Di tengah perjalanan ketemu orang Quraisy, baik orang. Ketika lihat bahwa itu Musalama, tidak diajak ngomong. Tidak diajak ngomong, cuma dituti dari belakang. Memastikan ini aman. Tidak diajak ngobrol, tidak diajak apa. Ya karena diajak ngobrol kan khawatir lagi fitnah. Di, dibiarkan, tapi dilindungi. Sampai di Madinah ada di sebuah desa, laki-laki baru ngomong. Suamimu ada di sini. Kalau kamu masuk, masuklah. Ayo Salama gak akan lupa kebaikan orang itu. <clears throat> Belum kisah sahabat yang lain. Obat bin Alk. Kemudian eh, Ar-Rumi. Uh, semua harta yang ditinggalkan terlunta-lunta dan seterusnya. Jadi dulu istiqomah itu kita lihat pengorbanan kita dibandingkan dengan para Mus'ab bin Umair. Seorang laki-laki yang gagah, yang tampan rupawan tidaklah wanita-wanita Quraisy berkumpul kecuali membicarakan musafir Umar. Tidaklah musafir Umar datang sebelum jarak sekian sudah tercium wanginya. Saking perlintenya musafir Umar. Ketika datang surat Islam hijrah. Dia termasuk hijrah kemana? Sebelum ke Madinah dia yang hijrah kemana? Ke Habasyah. Ditinggalkan seluruh kemewahan dunia. Diembargo oleh orang boleh orang Quraisy gak boleh memegang harta belas, berantas, compang camping, rambutnya acak-acakan. Rasulullah bersedih melihat Mus'ab bin Umar. Dahulu aku tidak melihat pemuda yang lebih gagal, lebih ganteng melebihi Mus'ab bin Umar. Tapi sekarang ditinggalkan semuanya karena Allah dan Rasul. Belum apa-apa yang di kita ya. Makanya harus sabar. Nah untuk istiqomah tadi itu butuh kita membaca siro para sahabat. Ya kalau kita ingin membaca siro sahabat kita pasti jatuh cinta. Kita membaca sirahnya Abu Bakar, kita akan jatuh cinta. Kalau kita membaca ceritanya Umar, kita akan jatuh cinta lagi. Kalau kita membaca ceritanya Utsman, kita akan jatuh cinta. Kalau kita membaca ceritanya Ali, kita akan jatuh cinta. Cinta kita tidak akan habis sampai hitungan-hitungan sahabat itu selama selama hitungan-hitungan sahabat itu masih ada, cinta itu akan ada kepada para sahabat. Dan salah satu cara kita untuk mencintai sahabat adalah mengenalnya dan untuk mengenalnya adalah mengilmuinya. Kita mengilmunya, tahu sejarahnya. Kita akan membandingkan dengan perjuangan kita. Ini belum ada apa apa Belum ada apa apa Ya. Hanya harus istiqomah dengan melihat orang-orang terdahulu bagaimana kisah-kisah mereka. Sudah ada berapa sudah itu? Sudah lima ya? Sudah lima aja. Sekarang kita masuk ke hadis ya. Tadi kan baru apa namanya ayat-ayatnya. Sekarang kita masuk ke hadis. An Abi Amr dari Abu Amr kila Abi Umrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu Sufyan bin Abdullah beliau berkata kultu dia beliau berkata kultu aku berkata ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la asalu anhu ahadan ghairaka jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Sufyan bin Abdullah dia berkata kepada Nabi ya Rasulullah katakanlah kepadaku di dalam Islam sebuah ucapan di dalam Islam supaya aku mengamalkannya yang aku tidak bertanya kepada seorang pun selainmu ya Rasul. Tunjukkan kepadaku sebuah ucapan di dalam Islam supaya aku mengatakannya yang tidak tanyakan kepada orang selainmu. Dijawab Nabi, jawab oleh Nabi Kul katakan, Aman billah. Aku beriman kepada Allah. Summa Kemudian beristiqomah istiqomah. Luruskan amalmu. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang Solihin itu bisa diakses di Android bisa. Bisa di Play bisa di download. Tapi tidak saya sarankan, saya sarankan beli kitabnya. Wajib kita ini punya kitab yang Solihin. Kitab terlaris di muka bumi setelah Al-Quran itu yang Solihin. Kalau kita tahu kan? kitab terlaris di muka bumi setelah Al-Quran. Kitab Islam ya. Kitab Islam terlaris setelah Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Sohih Bukhari. Saya kok coba ya. nah, solihin. Riyad solihin. Riyad solihin seperti namanya. Taman orang-orang soleh. Riyad artinya taman. Solihin orang-orang soleh. Riyad solihin taman orang-orang soleh buku tadi satu Nufus yang paling bagus ya ini, Soleh. Harus punya. Dan jangan iman beli kitab itu ya. Ya besok harus punya. Ya. Beli. Ya. Kalau nggak beli datang ke saya. Tak suruh sama beli sendiri. Ya. Yang pertama pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah istihbab sual an amrin ya dianjurkan bertanya kepada ahli ilmu jika tidak tahu. Ini pentingnya bertanya. Ini juga dalil bahwa as-su'al miftahul ilmu bertanya adalah kuncinya mendapat ilmu. Ya, misalnya. Dua, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah kaulun ucapan wa amalan wa amalun dan perbuatan amalan. Coba perhatikan. Ya Rasul tunjukkan kepadaku sebuah ucapan dalam Islam yang aku akan melakukannya yang tidak aku tanyakan kepada selain. Kata Nabi, katakan aman tu billah. Katakan aku beriman. Berarti perkataan apa perbuatan ini? Saya ulangi ya. Katakan, aman tu aku beriman kepada Allah. Perbuatan apa? Perkataan lah ya. Terus setelah itu, tumas sakit Kemudian amalmu istiqomahkanlah. Berarti iman adalah apa? Kaulun yaitu apa? Ucapan dan amal. Jadi harus cocok. Ucapannya ya iya, amalannya ya iya. Tidak boleh tidak Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Qaribu lakukan amalmu secara sederhana." Itu makna qaribu. Jangan terlalu hulu, jangan terlalu meremehkan. Jangan terlalu berlebihan, tapi jangan meremehkan. Karena orang kalau berlebihan itu nanti dia putus tengah jalan. isi istiqomah. Baru istirahat puasa jauh. Jauh, puasa jauh, puasa Dawud. Lemas tengah jalan. Gak jadi hijrah. Makanya kata Nabi Qoribu diterjemahkan apa di sampaian. sampean? Seimbangnya. Kalau di tempat saya tafsiran dari Qoribu adalah Al-Qasdul Ladi la huluwasi wala taksir. Bersikap tengah-tengah. Tidak berlebihan, tapi juga tidak meremehkan. Itu itu tafsir dari koridu. Jadi kalau antum beramal itu yang yang sedang, ya jangan terlalu. Gitu. Makanya Rasulullah kan mencela ada orang yang nggak mau tidur, pengen sholat malam terus, masih ingat? Masih ingat kita itu? Ada yang ingin puasa terus dicela sama Nabi. Man sunnati falisamin. Aku ini paling bertakwa. Aku ini tidur, aku sholat, aku sholat, tapi tidur juga. Aku ini puasa tapi juga berbuka. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan golongan itu. Berarti kalau amal jangan apa? Hulu. Jangan hulu apa sih? Jangan berlebihan. Tengah-tengah saja. Nah, termasuk yang mulut-mulut sih yang sering tanya, Ustaz saya ini puasa. Ya. Saya sering saya sampaikan ke Arifung itu. Saya puasa Ustaz. Puasa jauh Ustaz. Tapi ini pas hari Senin. Kebetulan juga pada ayam bid. Kemajukan ke, eh, kebetulan juga sembilan hijab Boleh nggak saya niatkan puasa Arafah, ayam Bait, tidak mungkin ayam Bait ya. <laughs> ayam Bait kita lihat kebetulan kemudian hari Kamis, hari Senin, saya niatkan jauh juga. Ini termasuk bulu. Biasa simpel ibadah Enak. Al-iktisadu fi sunnah khairun al ijtihad fil bid'ah. Sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih utama daripada sungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Sederhana. Itu makna koribu. Karena kalau Anda pengen istiqomah, tapi Anda terlalu semangat, jatuh ke jalan dan istiqomah. Lebih baik mana? Antum puasa Dawud satu bulan KO, jangan ya lebih tapi ruti. anda tahu? Tiga saat, sebulan tiga hari, sebulan tiga hari, sebulan tiga hari. Dan itu gak mesti tanggal tiga belas empat belas lima belas ada dua riwayat. Riwayat ayamul bid berarti 13, 14, 15. Ada riwayat mutlak, bukan ayamul bid, tapi Rasulullah puasa tiga hari selama satu bulan. Boleh dipilih dua-duanya. Paham maksud saya? Ya? Jadi boleh 13, 14, 15 namanya ayamul bid. Boleh tiga hari selama dalam satu bulan dan tidak harus ayamul bid, tidak harus urut. Itu ada juga. Karena sering ditanyakan kalau hari tasrik kan gimana kok bingung puasanya kan gitu ya. Karena yang 13 kan ikut tasrik kan gitu kan. Siapa? 14, 15, 16. Betul ya. Itu lebih baik, sederhana tapi lempeng, terus. Makanya kan ada seorang sahabat Nabi namanya Abu bin Amr bin As. Ya Rasulullah saya bisa menghafalkan Quran dalam eh bisa membaca Quran dalam satu nah, jangan kata Rasulullah. Kuatnya gak bisa istiqomah. Daripada gak bisa istiqomah, lebih baik tengah-tengah tapi terus. Makanya Rasulullah ditanya oleh sahabatnya ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab macam-macam yang yang kuat-kuat. Tidak, Rasul mengatakan Tawamuha. Amalan yang terus menerus. Wa inqalla meskipun amalan itu sedikit. Sehari tapi sholat baca lima ayat. Tapi terus lebih baik daripada khataman Quran tapi tahun sekali waktu Ramadan, akhir Ramadan. Itulah makanya Nabi mengatakan koribu tengah-tengah. Setelah koribu kata Nabi, sadidu. Sadidu kalau diartikan di tempat saya ini artinya isi isi komala. Kata di tempat anda juga sama. Apa? Isi komala ya. Astadar artinya isi komala. Jadi tengah-tengah dan isi koma. Jangan melampaui batas. Wa'lamu annahu lan yanju akademikum bi amali. Dan ketahuilah sesungguhnya kalian di sesungguhnya Eh, seseorang di antara kalian tidak selamat dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga tidak selamat hanya karena amal ibadah anda? Nabi mengatakan, lah. Eh, Nabi mengatakan, wala ana. Iya, aku juga tidak selamat. Dalam riwayat yang lain, uh, seorang tidak masuk surga karena amalannya. Rasul ditanya, apakah anda juga tidak bisa masuk surga karena amalan anda? Iya, sama. Aku juga bukan masuk surga karena amalanku. Akan tetapi rahmatnya Allah luas dan dengan rahmatnya itu Allah memberikan surga. Gitu ya. Karena barangnya Allah itu mahal. Barang dagangannya Allah itu mahal. Apa barang dagangannya Allah? Eh? Allah inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah, barang dagangannya Allah itu mahal. Apa itu? Surga. Kita nggak mampu membeli surga. Tetapi pemilik surga itu pemurah. Surganya mahal. Tapi pemilik surga itu pemurah. Dengan luasnya rahmat Allah. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama. Fadlullah wa rahmatihi. Luasnya karunia Allah dan kasih sayangnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, jadi kan kenapa kok ada di sini disebutkan keutamaan uh, Allah atau karunia Allah dan rahmatnya Allah pada hambanya. Jadi kan pelajarannya bisa diambil. Kenapa? Karena apa tadi? Karena nggak masuk kita nggak masuk surga dengan apa? Amal kita karena amal kita terlalu apa? Rendah dibandingkan dengan kenikmatan yang ada dalam surga. Tapi karena kasih sayang Allah. Jika engkau masuk surga itu karena karena karunia Allah. Jika kau masuk neraka, itu karena keadilan Allah, bukan karena Allah mendolim, bukan. Karena keadilan Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, Allah itu ya memiliki seratus apa? Kasih sayang. Yang sembilan Allah simpan. Yang satu ini Allah turunkan ke muka bumi sejak zamannya Adam sampai hari kiamat. Dibagi-bagi, dibagikan ke manusia, ke jin, sampai jika engkau melihat seekor burung Menyuapi anak itu bagian dari satu kan sayang Allah. Sampai engkau melihat se seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Itu bagian dari rahmat Allah yang satu yang dibagikan seluruh makhluk itu dari Adam sampai hari kiamat. Jinnya, manusianya, hewannya, dan seterusnya. Disampaikan kok jatuh cinta sama anak sampaian sama istri sampai itu baru dari satu sayang sayang Allah yang dibagikan di seluruh Bukan dunia. Cintanya orang yang paling cinta kepada kekasihnya itu baru satu tetes di antara berapa tadi yang yang belum di, yang disimpan Allah SWT. Kalau antum ciri, lihat cerita romansa cinta mati luar biasa itu baru satu tetes yang dibagikan seluruh makhluk itu dari Adam sampai Terus berarti enaknya dunia dibandingkan surga jawab anda nggak bisa dibandingkan ini aja orang kaya raya merasa kayak dunia milik enak gitu. ini padahal satu titik yang sudah dia apa juga nggak tahu seperberapa itu saya ya itu yang disimpan oleh Allah masih 99 itu nanti diberikan di hari kiamat makanya pada hadis kan diterangkan orang yang hidup di dunia perbandingan dunia sama akhirat itu seperti orang mencelupkan jarinya ke Tahu Pernah dengar kan ya? Terus ditarik, terus ada air di, di yang ikut jarinya ini. Terus netes. Ya, yang netes tes itu dunia. Sedangkan asal mudra laut ini akhirat. Makanya kalau anda ini hidup di dunia siang jadi malam, malam jadi siang, pekerja luar biasa, itu anda masih memperebutkan satu tetes. Padahal di sana ada samudra. Jangan sampai karena kejar satu tetes, itu pun dibagi tuh bisa gak ngitungi berapanya itu. Manusia ini jumlahnya berapa. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat seluruh makhluk. Itu baru satu tetes. Di, di surga maka ada samudera. Apakah kita merelakan samudera itu kita gara-gara merebutkan satu tetes ini? Nah itu. Begitu dahsyatnya perumpamaan yang diberikan Satu tetes dibandingkan samudera. Ya, makanya uh, itu juga termasuk cara pendidikan Nabi ya, cara pengajaran Nabi dengan memberikan apa? Uh, perumpamaan. Hadis yang nomor tiga dalam bab ini. Terus sudah selesai ya? Oh, ganti bab baru. Ya nggak apa-apa, ganti bab baru. Bab at-tafsir fi idoli makhlukatillah. Bab memikirkan agungnya ciptaan Allah. Yang pertama ayat yang dipakai oleh beliau surat apa itu? Sabah ya. Innama ma'aidukum biwahidah antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Di ayat ini menganjurkan kita untuk um, tatafakkaru, memfikirkan, ya, merenungkan ciptaan Allah termasuk juga surat Ali Imran 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzab ini ayat yang membuat nangis Nabi. Tahu ceritanya? Mau saya ceritain? Pada waktu itu Rasulullah ini malam hari. Rasulullah ngomong sama Aisyah. Gak seperti biasanya. Rasulullah ngomong sama Aisyah. Wahai Aisyah. Izinkan malam hari ini aku bersama Tuhan Gak seperti biasanya. Rasulullah berkata kepada Aisyah. Ya Aisyah da'ini wa Rabbi. Ya Aisyah. Biarkan malam ini aku bersama Tuhan Kemudian Rasulullah menyendiri. Dilihat oleh Aisyah Rasul sholat dengan sholat yang panjang. Sholat yang sangat panjang. Kemudian Rasul menangis dalam sholat itu. Sampai mendekati subuh. Datang bilang. Seperti biasanya. Untuk apa? Untuk menjemput Nabi. Untuk menjemput Nabi untuk apa? Menjadi imam. Kemudian datanglah Bilal ke rumah Nabi dan bila melihat Rasulullah menangis dengan tangisan yang luar biasa. Sampai basah jenggotnya beliau. Jenggotnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu kuatnya tangisan Rasulullah sampai-sampai bilang mengatakan, Ya Rasulullah, engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan engkau seorang nabi, aku jumpai yang menangis seperti ini. Kata Rasulullah, ya bila Qad nazala aliyya ayatun wailun li ummati Iza qara'aha walam lam yatadabbarha. Wahai Bilal, barusan turun sebuah ayat kepadamu. Demi Allah, celaka umatku bila dia membacanya tapi tidak paham maknanya. Ini surat yang buat Rasul menangis. Terus ditanya bilang surat apa? إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ini آية yang Kalau itu mau lihat yang harus lihat semuanya, Dia tafsir Ini ayat buat nak Rasulullah celaka umatku kalau baca tapi nggak paham. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam ada tanda kekuasaan Allah. Yaitu bagi orang-orang yang berakal, yang mereka zikir dengan berdiri, dengan duduk, dengan tidur. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka mengatakan, Ya Allah, Ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau ciptakan ini tidak sia-sia. Subhanaka maha suci engkau ya Jadi kita disuruh melihat langit, bumi, disuruh melihat pergantian siang dan malam. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in akthar min nadami ala yaumin gharabat syamsuhu." Naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah aku menyesali sebuah penyesalan melebihi penyesalanku tatkala aku melihat matahari tenggelam di arah barat. Dia kata, Abdul bin Mas'ud, tidak pernah aku menyesali sebuah perkara melebihi penyesalanku tatkala aku melihat matahari tenggelam. Semakin mendekat ajalku, sejak belum bertambah amal ibadahku. Jadi para salaf dulu lihat matahari tenggelam. Ingat kiamat. Kalau kita kan, ya Allah cepat, dan marif, dan marif. Kan gitu kan? pengen maghrib. Di gitu. salah kalau lihat maghrib matahari tenggelam ketakutan mereka. Karena semakin mendekat ajal ini dan belum bertambah amalan kita salah. Kemudian ayat berikutnya, ayat kita disuruh melihat makhluknya Allah, ciptaan Allah supaya tambah keimanan kita. Apalah yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana unta itu diciptakan? Barusan tadi saya kajian di Rio men menceritakan tentang ayat ini. Bukan menceritakan, menyampaikan tafsir dari ayat ini. Lihatlah kepada unta, bagaimana unta yang diciptakan. Saya sebutkan 15 hal keutamaan unta yang tidak dimiliki hewan lain. Gak tahu saya bisanya besar lagi, gak 15 itu soalnya gak tahu bukunya. Tapi saya ingat-ingat saja, kira-kira apa saja. Kenapa nih Allah kok mengatakan Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa Allah tidak mengatakan afala yanzuruna ilal baqarati kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat sapi? Bagaimana sapi diciptakan? Allah nggak ngomong gitu. Tidakkah mereka melihat kepada unta? Satu-satunya hewan yang disuruh oleh Allah untuk kita melihatnya. Ada nggak ayat yang berbunyi? Lihatlah kambing. Lihatlah. Tidak ada unta doang. Berarti ini nggak mungkin unta ini yang ada uh, hewan yang sepele tidak mungkin, pasti hewan Dicari oleh para ilmuwan-ilmuwan, dicari oleh para ulama-ulama. Tadi saya jelaskan ada berapa tadi? 15 ya, yang hadir tadi tahu. tidak hadir ya, ya nggak tahu. 15 diantaranya satu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, di antara uh, spesialisasi atau keususan, keutamaan unta yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah unta ini memiliki empat hal manfaat dari seluruh hewan. Kalau hewan punya satu, punya dua, punya tiga, punya satu, punya dua. Kalau unta punya empat empat. Apa saja empat hal ini? Halubah bisa diambil susunya. Halubah diambil susunya. Kemudian akula dimakan dagingnya. Kemudian rokubah dinaiki apa punggungnya kendaraan. Jadi saya ulangi ya. Yang pertama tadi apa? Kalubah diambil susunya. Yang kedua akula diambil dimakan dagingnya. Yang ketiga hamula dijadikan alat pengangkutan, alat angkutan sekan di itu kan banyak eh, dikasih apa muatan-muatan gitu ya. Yang ketiga rokubah dikendarai. Yang keempat dikendarai. Berarti empat. Hewan yang lain punya satu punya dua. Sapi daging oke, okay. susu oke. Okay. Kendarai tidak bisa. Sapi nggak bisa dikendarai. Sama dia pakai sapi yang lukur sebenarnya. Lukur. Kambing sapi uh, susu iya, daging iya. Diberi muatan nggak bisa, dikendarai nggak bisa. Kuda Intinya nggak bisa lengkap, dia lengkap cuma unta dua, empat empatnya ada. Dan bahkan saya tambahi omongannya Imam Qurtubi jadi lima. Satunya adalah bisa diminum kencingnya. Pernah bu? Masa belum pernah dengar? Masa kasih oke. Ada seorang yang datang ke Medina terus kena penyakit demam atau penyakit ya sakit-sakitan disuruh datang ke unta dan minum kencingnya unta dicampur sama susu unta. Belum pernah ya? Itu juga itu juga menunjukkan bahwa kencingnya unta tidak najis. Kencingnya unta tidak najis. Itu jam berapa? Berapa banyak tadi? Hah? Berapa bu? Ya bisa ikut ibu aja. Lima. Yang keenam, unta ini satu-satunya hewan yang kalau jalan, ya tadi saya jelaskan ya. Saya telah melihat sebuah artikel bahasa Arab bahwa unta ini satu-satunya hewan mamalia yang berkaki empat yang kalau jalan itu kaki depan yang kanan sama kaki kiri, eh maaf, kaki depan yang kanan sama kaki belakang yang kanan. Ini kalau jalan bareng. Kemudian yang kiri-kiri juga bareng. Yang kanan-kanan juga bareng. Sama melihat semua hewan mamalia berkaki empat. Itu sila Tahu nggak sama ibu belum ini? Bayar no. Singa itu sila Antum kalau lihat anak kecil berangkat. Itu sila sila apa? Jadi kalau dengkulnya yang maju sebelah kanan, maka eh sebelah kiri, maka tangannya yang atau tahu gerak jalan, gerak jalan, gerak jalan. Hilang apa enggak itu? Ada enggak orang gerak jalan gini-gini? Kan pasti hilang loh. Betul apa enggak? Termasuk hewan-hewan tak dulu lihat itu. Saya tadi itu lihat rumah, tapi Saya lihat youtube saya lihat YouTube apa eh, video unta. Lihat saya lihat jalannya bisa, bener. Jadi dua-duanya bareng. Hewan lain tidak bisa. Apalah yang nak ilal ibili kaifa Dan Hendaklah mereka melihat bagaimana uh, eh, unta itu diciptakan, bagaimana posturnya, bagaimana disuruh melihat itu. Jadi unta itu hewan yang bisa uh, eh, berjalan itu gerakannya sama. Jadi kalau kanan ya kanan dua-duanya, kalau kiri kiri dua. Dan itu hewan tidak bisa, hewan yang lain kecuali unta. Nanti lihat kalau ada kucing di depan rumah, antum lihat. Silang apa bareng? sila sila Kalau kaki depan itu kaki depan itu kanan yang jalan, mesti belakang itu yang kiri sila Itu kecuali unta. Itu nomor berapa? Hah? Nah, nomor tujuh. Unta ini temuan yang tidak boleh ditemu, tidak boleh diambil. Rasul bertanya, ya Rasul, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah bagaimana kalau kami menemukan sebuah barang temuan? Kata Rasulullah, ambillah, kenali betul bagaimana wajahnya, bagaimana uh, talinya, afalkan, umumkan. Tapi jangan diumumkan warnanya itu ya, sebarang siapa yang kehilangan dompet ini ini silakan datang ke saya. Tapi kamu harus hafal wajahnya, talinya jangan diumumkan. Nanti kalau ada baru diproses warnanya apa, talinya apa, gitu loh paham ya? Paham nggak? Nah, disuruh ngapalkan sama Nabi. Kata Nabi kalau engkau me meng mengambil luka barang temuan ambil, terus iklankan berapa? Satu tahun kalau nggak ketemu sudah ambil. Kalau nggak ada yang datang ambil. Kalau ada yang tanya ya Rasulullah bagaimana kalau kami menemukan kambing di padang pasir bukan kambing sendirian tersesat dari kelompoknya boleh nggak kita ambil kata Rasulullah kambing kambing itu milikmu atau milik saudaramu atau miliknya serigala. Apa maksudnya berarti? Ambil aja. Kalau nggak kamu ambil, ya ambil apa? Serigala. Bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah bagaimana dengan unta? Maka Rasul mengatakan, malah hawa, malah kawalah. Ada urusan apa dirimu dengan unta? Unta itu memiliki sikouha, memiliki air cadangan di apa? Di punuknya. Gak akan kelaparan unta dan dia menyimpan apa tadi? Air. Wala tidak wajib dia juga memiliki tidak tidak itu kelapa. Kalau tidak bahasa kita ya sepatu. Hanya dia kuat, tapi ada serigala akan ditendang sama dia. Tahu ya? Jangan diambil, Tidak ada unta hilang. Tidak ada unta hilang itu. Makanya kata Nabi jangan diambil unta karena tidak ada unta hilang. Unta itu tahu uh, di antara keutamaannya unta itu, unta itu bisa kembali ke tempat aslinya. unta itu bisa ke misalnya dipindah bertahun-tahun bisa kembali ke tempat nah, itu unta. Nah, kalau di sini ya burung merpati itu pun nggak terlalu kalau unta ya unta. Kemudian apa lagi? Unta ini adalah hewan yang tahan panas. Luar biasa. Dan waktu di sana 50 derajat itu dengan nyamannya unta ini makan. Ini pada pasir loh, menganga loh. Makan kayak fresh, gitu. kayak dunia dia sendiri. Gitu. Makan sambil enak gitu. Gak ada kepanasan, nggak ada apa. Gitu. Nyantai, nikmat banget gitu. Tapi kalau musim dingin nggak kuat sih. Jilid-jilid. Kalau, musim panas itu, wah kayak dunia miliknya juga santai makan. kalau musim dingin itu gak, tenang ya. Kayak kayak gelisah gitu kalau. nah, kalau musim panas itu. Karena dia menyimpan air. Khalid bin Walid waktu dari perang dari Irak, kemudian dia dapat surat oleh Umar bin Khattab segera ke Syam karena di sana ada pertempuran sengit perang Yarmuk kalau nggak salah itu. Maka Khalid harus cepat segera dari Irak menuju Syam. Dan itu kalau memakai jalur resmi, jalur apa, jalur utama nggak akan sampai. Maka Khalid bin Walid melalui sebuah jalan yang jalan nggak pernah dilalui manusia. Mungkin jinnya juga nggak pernah lihat. Saking tempat itu nggak pernah dilalui. Ya, itu hiperbola saya ngomong. Maka ditempuh jalan yang tidak seperti jalannya manusia pada umumnya. Sampai dinasihat sama orang sama akan mati binasa di tengah jalan. Karena nggak ada jalan, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, pasti mati kok. Tapi kalau jual sama pasukannya berangkat bawa unta-unta. Di tengah perjalanan habis air, habis air, bis bis nggak ada. Kalau itu mati, apa dilakukan? Khalwal, nyembeli unta-unta. Dibuka itu, karena unta itu mempunyai apa? Air. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa Ada banyak ya. Kemudian satu-satunya hewan yang menjadi mujizat adalah unta. Mujizatnya Nabi siapa? Soleh. Ada nggak mukjizat? Apa? Kambing, apa sapi, enggak Satu-satunya mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran hewan adalah apa? Unta. Untanya siapa? Untanya siapa? Nabi Nabi Saleh. Dan Rasul juga punya unta. Namanya unta apa? Untanya Nabi namanya namanya apa? Koswa. Koswa. Rasul punya unta namanya Koswa. Dan kebiasaan orang dahulu itu memberi nama kepada hewan. Rasulullah punya selebjai Bihol, ada bihol. Bihol itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Berkisar, lahirlah bihol. Rasulullah punya bihol, namanya duldul. Dan duldul ini umurnya panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberi duldul oleh Raja Mukaukit di surat wa Mukaukit masuk Islamlah kamu akan selamat. Kata Mukaukit, aku tahu Nabi itu akan datang, tapi saya nggak yakin itu orang Arab. Terus kita saya kasih hadiah, kasih hadiah Maria, kasih hadiah duldul, itu apa tadi? Bihol dari itu sama dikasih budak namanya Sirin. Sirin dikasihkan sahabat, Maria diambil Nabi, kemudian di naikin Nabi. dulul umurnya panjang. Sampai Rasulullah wafat dulul masih hidup. Diganti Abu Bakar, Abu Bakar sampai wafat dulul masih hidup. Diganti oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sampai wafat dulul masih hidup. Diganti Ali cuma Abdul Afan, Abdul Afan memerintahkan sampai mati judul mati itu dikatakan Ali, Ali sampai wafat judul mati itu. Kalau nggak salah wafat di zaman Muawiyah radhiyallahu Allah. Namanya dulul. Lumayan kan dapat ilmu baru dulul. Ada seorang anak kecil juga punya burung. Burungnya dikasih nama apa? Nuher. Jadi boleh ngasih nama hewan tidak ada sebenarnya. Nabi punya uh, unta dikasih nama Koswa. Dan unta ini bahasa Arabnya macam-macam. Ada bair, ada ibil, ada jamal, ada ibil kan camel dari bakaran. Jamal, jamal, ibil, bair, badana. Banyak bahasa Arabnya unta itu macam-macam. Ya, Allah Sangat banyak tapi itu yang bisa saya ingat dari apa tadi? dari uh, apa tadi? Unta tadi. Kemudian jam ya. Wa ila sama'i kaifa rufi'at mereka itu melihat apa? Langit dari mana atau bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ila jibali kaifa nusibat dan lihatlah dan dalam mereka melihat gunung bagaimana gunung itu disantap disantapkan ditegakkan wa ilal ardi kaifa bagaimana bumi itu dihamparkan fadzakir innama anta mudzakir berikan peringatan wahai Muhammad sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan enggak ada hadisnya ini ya enggak ada hadisnya ayat semuanya kemudian surat Al-Qital ayat yang ke-10 afalam yasiru fil ardi fayanzurun di dalam mereka berjalan di muka bumi dan melihat jadi merenungkan Wallahu a'lam bishawab. Pada pertemuan akan datang kita akan masuk al mubadarah ilal khairat, bersegera diri dalam kebaikan. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan silakan. Sudah. Ustaz, apa arti dari kata sufi dan sejak kapan kelompok sufi ini ada? Sufi macam-macam yang mengatakan dari kata-kata suf, suf itu artinya apa? Kain wol. Karena mereka memiliki kain yang kasar dan seterusnya. Sebagian ada yang mengatakan diambil dari asal sufah. Kelompok sahabat Nabi yang tidak punya rumah yang ada di mana? Di Masjid Nabawi. Ini lebih nggak jelas asal usulnya dari mana. Kalau yang dimaksud sufi itu zuhud, sekedar zuhud saja sih nggak apa-apa. Tapi kalau dimaksud dengan sufi ini dengan torekot-torekotnya, dengan ilmu-ilmu kebatinannya itu yang tidak usah, nggak usah, tidak boleh ya. Dan ilmu sufi adalah ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah a'lam. Saat beberapa ulama ada yang tidak menikah seperti Imam Nawawi Ya, kenapa beliau-beliau tidak menikah Ustaz? Ya, tahu ya. Ditanyakan ke beliau, beliau sudah wafat. Ditanyakan saya. Tapi saya mencoba untuk menjawab ya. Mereka ini bukan ulama yang nggak mau menikah, tapi belum sempat menikah karena cintanya dengan ilmu. Ibnu Taimiyah juga di penjara buat berkarangan kita di penjara berjuang berjihad tidak sempat menikah tapi dalam bukunya beliau menulis tentang bab nikah itu berarti menunjukkan bahwa mereka ini bukan niat tidak nikah gitu ya Allah Assalamualaikum Salam. Mohon maaf Ustaz, minta saran dan nasihat antum untuk kami para pemuda. Nah, dari awal sampai tadi apa nggak lebih? kan lebih ya. Ya, istiqomah, cara istiqomah bagaimana? Nah, kan kita gitu tadi ya, sudah, sudah nasihat. Gitu. Masa suruh nasihat lah. Saat saya tidak menikah, sering menikah ya. Namun orang tua menunda hal tersebut dengan alasan karena masih kuliah. Kan tadi sudah ditanyakan di makan saya sudah berusaha untuk diskusi dengan beliau, namun orang tua tetap menunda. Apakah hal tersebut merupakan suatu ujian? Seperti yang saya katakan, ini dikembalikan ke Anda. Kalau Anda ini sudah waktunya wajib menikah, Anda sering tidak bisa menjaga pandangan mata, Anda nggak bisa menjaga kemaluan, dan khawatir Anda itu menjalani zina, maka wajib Anda menikah. bisa ibu dan bapak tidak bisa tidak bisa menghalangi. Kalau seandainya Anda tidak menikah, Anda khawatir terjatuh pada berzina, kalau atau Anda tidak bisa menjaga kemaluan Anda, sering berdosa, maka wajib Anda menikah. Tapi dengan pendirian orang tua seperti itu, kemudian Anda Anda masih bisa menjaga diri, tidak menikah dulu, tapi Anda bisa menjaga diri, tidak terjatuh pada perbuatan maksiat, maka tidak mengapa Anda taat kepada orang tua, ya dan membahagiakan orang tua. Kalau masih bisa menjaga diri, menjaga kemaluan. Tapi kalau sudah nggak bisa, harus bisa. Paham ya? Jadi dikembalikan ke Anda lagi. Anda masih mampu nggak menjaga? Kalau masih mampu menjaga, bagus, taati ibumu. Tapi kalau sudah nggak nggak mampu me menjaga, khawatir tidak bisa menjaga kemaluan pandangan, harus nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada undangan reuni, lalu ada iurannya, apakah yang harus Anda lakukan, Ustaz? Apakah Anda ikut reunian dengan membawa mahramnya atau hanya membayar iurannya saja atau tidak sama sekali? Seorang harus mengetahui maslahat dan mafsadat. Ini gitu kan? Kalau sekali di situ ada madorot, reuni ke tempat-tempat dulu, ada belum itu, ada barang kecil jilbab, ada yang kalau seperti itu keadaannya, ya membawa sadat tidak usah tapi kalau misalnya Reoni itu dulu sama-sama di pondok, sama-sama ngerti, Reoni yang laki-laki di sana semua, yang cewek di sini semua, terus sekedar silaturahim dan tidak ada kemungkaran, ya satu saja. Tapi pada dasarnya kalau Reoni kan biasanya kan teman-teman dulu yang baik yang tidak baik kumpul semua loh kebanyakan gitu maka lebih baik. kenal nanti kenalan sama mantannya Kan gitu. Banyak. Gara-gara niat keluarga berantakan. Nah jika ada suami yang jarang sholat di masjid tapi rajin sholat di rumah, bagaimana ya Ustaz? Ya suruh pakai kebaya dia. Nah, harus sholat di masjid, laki-laki sholat di masjid. Ini kalau saya terangkan panjang, ya, ada seorang laki-laki buta kan, saya sering ini disampaikannya kan, laki-laki buta. Ya Rasulullah, ini Rasulun a'ma, aku laki-laki buta. Walaysa li qaidun yaquduni ila masjid dan tidak ada yang nonton aku pergi ke masjid. Izinkan aku sholat di rumah ya Rasulullah, berikan rukhsah. Ya sudah, enggak apa-apa saya izinkan. Saya kasih rukhsah sholat di rumah karena kamu buta. Orang ini senang pula. Sebentar dulu, kamu dengarkan azan apa tidak? Iya ya Rasulullah, kalau gitu datang. Para ulama mengatakan ini menunjukkan wajibnya seorang laki-laki sholat di masjid. Pertanyaan saya, mana sisi pendalilannya dari hadis yang menunjukkan bahwa sholat itu harus sama dari hadis tadi mana sisi pendalilannya kalimat yang mana hmm? jika kau mendengarkan ada yang paling lebih lagi adalah yang pertama yaitu laki-laki ini minta keringanan Tuh, maksudnya gimana Ustaz? Kalau nggak wajib, ngapain minta keringanan? Paham tidak? Ya Rasulullah saya ini laki-laki buta ya Rasulullah tolong izinkan saya sholat di rumah nggak ada yang mengenal ke masjid. Ini kan mengindikasikan kuat bahwa sholat itu di mana? Di masjid. Sekiranya sholat di rumah ngapain orang buta kok minta izin, minta rukshoh. Apa sih rukshoh ini? Keringan. Mintanya keringan itu menunjukkan hukum asal di mana? Di masjid. Itu satu. Kedua, orang yang buta tapi tetap disuruh ke ini ke masjid ya. Dan kalau ada donatur yang menyumbang untuk panti, tetapi yang kami tahu saja tidak halal, apakah kita menerima atau disalurkan ke panti asuhan? Kita ke panti. Untuk Ustaz kalau ada donatur yang menyumbang untuk panti, kan panti ya? Nah, tetapi yang kami tahu saja tidak halal, apakah boleh kita menerima dan kita salurkan ke panti asuhan yang tadi itu maksudnya? Para ulama mengatakan seperti saya usahin suatu barang yang haram kemudian terjadi pemindahan kepemilikan dengan akad baru yang legal itu enggak apa Contoh, ada orang dia ini pegawai bank murni enggak punya kegiatan lagi kecuali itu. Terus dia ini membangun rumah. Anda jadi tukangnya. Otomatis dibayar dari uang itu. Boleh nggak kan? Boleh enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Itu bank apa nggak bank uang rampok apa uang korupsi itu urusanmu. Sekarang ini akad baru kita ini. Akad pemindahan kepemilikan uangku jadi uangku dengan akad baru yang sah. Apa akad yang tadi ini? Akad upang lupa kan? Dia luka, iya dia kan bangun rumah, kan gitu. Nah, sebagai ulama kalau seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Kalau ragu-ragu ya tetap diterima tapi dibuat untuk NCK apa yang itu? Iya untuk untuk hal-hal yang tidak bersifat non ibadah. Binatang piaraan kesayangan Rasulullah dan adalah kucing. Apakah benar? Tidak tahu dalilnya. Cuma Rasulullah ditanya bagaimana dengan kucing ya Rasulullah, apa kucing itu najis? Kata Rasulullah, Inna hamilat tawafin alaikum bat tawafat. Ya, anjing itu nggak najis karena eh malah kucing ya. Kucing itu najis karena kucing itu selalu mengitar-ngitari atau berputar-putar di rumah kita. Artinya jilatannya itu nggak najis beda dengan apa? Anjing. Tapi kalau pipisnya kucing ya tetap najis. Ya, maksudnya. Ustaz, bagaimana jika menikah hanya untuk formalitas? Nah, nah, ya. nah, bagaimana jika menikah hanya untuk formalitas, menunaikan sunnah, menyelamatkan kaum wanita tidak berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang, cuma nikah wis kadung, wis wis kadung saat wis rampung gimana udah Cuma nikah wis rampung gimana? Kita akan datang nanti dan buat. Kalau pilihannya benar, ada yang baik-baik, cinta akan datang. Allah yang akan menanamkan cinta. Ustaz, bagaimana kalau kita menginap atau bertamu ke rumah orang yang ada salibnya? Bagaimana sholatnya? Apakah tetap diterima? Sholat yang tidak ada salibnya? Tutup salibnya. Atau keluar ke masjid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika saya menikah resepsi dikemas memakai alat ada tradisi yang jauh dari Islam? Karena orang tua dan mertua sama-sama ingin menikah secara tradisi. Pakai apa? Terbuka urusnya dadanya kelihatan, pakai paca, telur gitu ya. Ya intinya kalau terbuka auratnya ya nggak boleh. Bukan masalah itu ada Jawa apa nggak ada Jawanya. Masalahnya sesuai tuntunan kan Tidak semua adat memiliki tuntunan kan gitu ya. Tapi kalau misalnya buka aurat terus rambutnya disambung kan gitu kan? Rasulullah melarang wanita menyambung apa? Rambutnya. Rasul melarang wanita terbuka auratnya. Jadi masalahnya bukan tradisi, bukan tradisi, tapi pertentangan apa? Tidak. Jangan berlandai oh, orang Irian Jaya, orang Papua punya pakaian tradisional. Ya kayak gitu itu. Ya apakah kita kemudian mengatakan tidak apa-apa itu kan tradisi? Tidak. Tradisi boleh sah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau pakai koteka doang ya apa Ya. ya. Ya, kenapa Rasulullah SAW ketika selesai makan daging unta, kok kita disuruh wudhu? Justru itu menunjukkan unta itu beda. Makanya disuruh lihat. Kan gitu kan? Ya, afala yang duruna ilal ibili kaifa kuliko Kalau makan makan hewan yang lain Rasul tidak mau menghancurkan atau mau mewajibkan apa? Wudhu kecuali apa? Tidak. Tapi kalau udah disuruh wudhu. Ada taklilnya sebagai mengatakan karena kita semua mempunyai apa? Apa? Ada jiwa-jiwa intinya disuruh untuk apa? Berbudi walau alam saya lupa hadisnya bagaimana, tapi intinya ya kalau memang Rasulullah SAW menganjurkan itu ya kita wudhu berarti itu justru menunjukkan bahwa unta ini apa punya karakteristik yang tidak sama dengan yang lain. Justru itu menunjukkan bahwa unta ini beda gitu loh. Makanya di surah tadi? Afala yaduruna ilal ibni kaifa bulikos Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang.